Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa kita dalam kajian risalah salah satu usul atau al-usul ats-tsalatsa. Insyaallah kita masuk pada pembahasan yaitu penjelasan berikutnya, kalimat rangkaian berikutnya beliau mengatakan wabidalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia agar mewujudkan tauhid tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menegakkan tauhid. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Wa makna ya budun liwahidun, yaitu agar mereka mentauhidkanku. Lalu beliau menegaskan wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Dan sebesar-besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan tauhid adalah mengesahkan ibadah, mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu manahallahu anhu asyirku. Dan perkara terbesar yang dilarang oleh Allah adalah syirik. Wa huwa dakwatu ghairihi ma'ah. Dan syirik adalah berdoa kepada selain Allah bersama dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang ramai Allah, simaklah kalimat-kalimat yang ada pada ungkapan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Beliau mengatakan puasanya dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia agar mewujudkan tauhid. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Oleh karena itulah untuk tauhid inilah Allah perintahkan semua manusia untuk menegakkannya. Sebagaimana ayat-ayat yang sangat banyak. Satu di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Alladzi ja'ala lakumul arda firasak was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Perhatikan apa yang Allah katakan, "Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit Allah tumbuhkan dengan air itu tertumbuhan buah-buahan untuk rezeki buat kalian. Lalu Allah di akhir kalimat mengatakan, "Fala taj'alu lillahi dan wa antum ta'lamun." Perintah, "Ya ayuhan nasu budu rabbakum." Dan diakhiri dengan kalimat, "Fala taj'alu anda dan." Ini menunjukkan tentang perintah untuk bertauhid yaitu semata-mata menjadikan totalitas ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah dan jangan mengangkat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ingin dimurnikan, Allah ingin ditotalitaskan ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah. Lalu beliau mengatakan wa khalaqahum laha dan Allah menciptakan manusia dalam rangka mewujudkan tauhid. Mana dalilnya? Firman Allah yang beliau bawakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Dan beliau menegaskan dengan ungkapan wa makna ya'budun liyuwahidun. Makna agar mereka beribadah kepadaku adalah liyuwahidun. Penting untuk kita catat. Beliau ingin menegaskan dan jangan sampai ada yang salah faham bahwa tuntutan untuk beribadah kepada Allah itu bukan semata-mata beribadah kepada Allah. Tetapi ibadah kepada Allah yang ditotalitaskan hanya untuk Allah SWT. Para pemirsa, marilah kita sedikit kembali lihat sejarah yang ada. Kalau hanya semata-mata bahwa kita telah beribadah kepada Allah, kita telah salat, telah puasa, telah zakat, telah haji, maka perhatikan bahwa bangsa Quraisy, masyarakat Quraisy, masyarakat yang mereka pertama mengenal Allah. Sehingga kalau ditanya apa-apa, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang menurunkan air hujan, jawabannya Allah SWT. Satu. Yang kedua, orang-orang kafir Quraisy Orang-orang yang mereka bukan ateis, mereka bukan orang ateis. Dan bahkan mereka ini orang yang punya berbagai macam ibadah kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, mereka berhaji setiap tahun, mereka bertalbiah. mereka bernadar, mereka memiliki puasa Asyura, mereka memiliki ini, mereka mengenal kesucian. Ini adalah diantaranya yang menunjukkan mereka memiliki berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak riwayat yang berkaitan masalah ini. Tetapi mereka bersama dengan mengenal Allah, bersama dengan mereka memiliki berbagai macam amalan ibadah kepada Allah, mereka adalah kafir musyrik. Mereka belum mentotalitaskan amal ibadah mereka untuk Allah SWT. Mereka belum menjadikan ibadah mereka totalitas untuk Allah SWT. Sehingga ini yang menjadikan mereka tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Maka beliau tegaskan wa makna ya buduni e liyuhiduni Makna agar mereka beribadah kepada Allah, ini agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Karena yang tertuntut agama tauhid. Allah tidak ingin yaitu disekutukan dengan apapun. Para pemirsa yang rahmati Allah, ketahuilah selain tuntutan tauhid ini perlu kita ketahui bahwa ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah, Allah tidak membutuhkan ibadah kita bahkan kita yang fakir membutuhkan Allah. Ibadah kepada Allah adalah haknya Allah. Kenapa haknya Allah? Ini uh, pertanyaan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Maha mahakullai alal ibad. Wahakul ibad alallah wa Mu'ad. Tahu nggak engkau apa itu haknya Allah bagi hamba? Dan apa haknya hamba terhadap Allah swt? Kata Mu'ad, ini Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu ya Rasulullah kata Nabi hakulai ala libat ayak buduhu walayusriku bishayan hanya Allah bagi hamba adalah hamba ini mereka beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan dengan apapun. Ini haknya Allah. Ini Allah haknya untuk ditauhidkan. Karena semua rezeki yang kita nikmati, semua kenikmatan yang kita nikmati, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seandainya kita mendapatkan kebaikan seseorang, bukankah kita akan ingin berbuat baik pada orang? Lalu bagaimana ketika kebaikan totalitas yang kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ibadah merupakan haknya Allah. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah ini sungguhnya merupakan kebutuhan kita. Sebagaimana jasad membutuhkan makan dan minum, hati kita untuk bisa hidup sehat sebagaimana jasad sehingga bisa berbahagia dengan hati kita itu caranya hanya dengan cara beribadah kepada Allah Swt. Karena kita mutlak fakir membutuhkan Allah SWT. Hanya akan kita tenang dan kecukupan apabila kita beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, Anda semuanya fakir kepada Allah. Sehingga Allah tidak membutuhkan apapun ibadah kita kita yang bahkan mutu mutlak membutuhkan Allah SWT. Kemudian beliau menegaskan bahwa wa a'dhamu ma Allah bihi at-tauhid. Yang paling besar dari perintah Allah adalah perintah bertauhid. Dan tauhid itu apa? Itu tauhid adalah Anda beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah Swt. wa Tauhid adalah anda beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan sama sekali. Itu adalah tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala mendefinisikan tauhid belum mencukupkan dengan yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid adalah Anda yaitu beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Ini tauhid uluhiyah. Sesungguhnya apabila seorang telah menegakkan tauhid uluhiyah, maka otomatis di dalamnya telah tercakup ini tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat. Kenapa? Karena yang disembah itu, yang layak disembah, itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Apabila orang telah mewujudkan tauhid uluhiyah, maka pasti telah mewujudkan ulu rububiyah dan asma sifat. Kemudian Adapun ketika beliau mengatakan tentang syirik, wa Allah anhu dan perkara yang paling besar dari larangan Allah adalah asyirku itu syirik huwa dakwatu ghairi ma'ah berdoa kepada selain Allah bersama dia berdoa kepada Allah. Beliau juga mencukupkan ketika mengatakan syirik dengan syirkul uluhiyah, syirik dalam hal uluhiyah. Karena kalau orang menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, Walaupun dia bertauhid dalam hal rububiyah, makalah yang tidak bermanfaat. Inilah di antara beberapa kalimat-kalimat singkat yang beliau sampaikan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.